Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamtin amma ba'id Qala musannif rahimallahu taala <clears throat> al-haqiqatu wal majaz hakiki dan majazi Kalam terbagi dari sisi penggunaan jadi dua hakiki dan majazi Hakiki adalah al lafzu kata yang digunakan fima wudi'alahu alahu sesuai dengan makna aslinya. Contohnya singa untuk hayawan muftaris, e, hewan pemangsa. Maka uh, e, al lawdu al-musta'mal lafat yang mustakmal digunakan. Maka kebalikan dari mustakmal adalah muhmal. Muhmal itu adalah satu rangkaian huruf yang tidak menjadi tidak punya arti apapun dalam bahasa Arab. Maka tidak dipakai oleh orang Arab untuk untuk berbahasa. Namanya muhmal. Maka yang namanya hakiki harus mustakmal. Kalau dia muhmal, ya dia tidak masuk dalam pembahasan hakiki ataupun majas. Karena memang sama sekali tidak ada kosakata seperti itu dalam bahasanya orang Arab. Nah, di antaranya eh, di sebagian buku disampaikan eh, kalau zaitun itu mustakmal. Orang Arab menggunakan kosakata zaitun. Namun kalau dibalik taizun itu muhmal. Taizun eh, itu susunannya huruf Arab semua dan ya zai tapi tidak ada di bahasa Arab ini namanya muhmal maka muhmal itu tidak masuk dalam tidak dinamai hakiki ataupun majazi karena dia bukan bahasa Arab bukan bahasanya orang Arab meskipun tulisannya tulisan huruf Arab dan hakiki itu alahu sesuai dengan makna ya, makna sebenarnya maka tidak termasuk hakiki majazi. Kemudian hakiki terbagi menjadi tiga macam hakiki secara tinjauan bahasa, tinjauan syar'i dan tinjauan urf kebiasaan. Maka hakiki secara tinjauan bahasa artinya kata yang digunakan fima alahu sesuai dengan makna sebenarnya menurut bahasa. Filurah menurut bahasa eh, artinya tidak termasuk dalam hakiki lugawi, hakiki syar'i dan urfi. Contohnya adalah salat. Salat eh, hakiki lugawi untuk salat adalah doa. Dan kita maknai dengan makna ini untuk perkataan ahlu lughah. Dan hakiki syar'i adalah kata yang digunakan fi maudi alahu e, menurut arti sebenarnya menurut syariat. Menurut syariat artinya tidaklah termasuk dalam hal ini hakiki lurawi dan urfi. Contohnya salat karena hakiki syar'i untuk salat adalah perbuatan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan ucapan salam perkataan ahlu syar'i yaitu tuhmal dimaknai ala dalika dengan makna ini kita lihat uh, penjelasannya kalau syarih wafakahullah mu'alib menyebutkan di pasal ini terbaginya kalam dari sisi penggunaan menjadi dua hakiki dan majazi maka jika lafat itu digunakan dalam fima wudi alahu dalam makna sebenarnya maka itu hakiki. Jika digunakan dalam selain ma wudi alahu makna sebenarnya maka itu majazi. Contohnya adalah kata-kata asad yang wudi'a asad itu dibuat dalam pengertian hewan yang menyerang yang telah dikenal. Maka jika kita gunakan lafat asad untuk hewan yang menyerang maka itu disebut hakiki dan terkadang kata-kata asad yustakmal digunakan dalam pengertian arajulu syuja pemberani maka itu majazi maka hakiki pengertian adalah al-lafdhu maka ada antisipasi dengan kata-kata lafdhu artinya tidak termasuk dalam hakiki minadzawat benda-benda karena benda itu tidaklah kita sebut hakiki demikian juga perbuatan tidak kita sebut hakiki hakiki dan majas itu fil alfar berlaku untuk kata-kata baik kata-kata itu bentuknya jumlah isim fiil ataupun harf mustakmal eh, maka Mustakmal ini untuk mengeluarkan dari definisi kata-kata muhmalah. Yang dimaksud dengan kata-kata muhmalah alati la mu biha yang tidak digunakan, tidak diucapkan. E, mereka para ulama biasa mencontohkan dengan kata-kata dais, kebalikan dari zaid. Ya, itu tidak punya makna dalam bahasanya orang Arab. Ini disebut muhmal. Bima alahum maka ini ihtiras antisipasi dalam definisi dari majas karena majas digunakan lafat yang digunakan fi ghairi alahu dalam selain makna sebenarnya. Maka ulama punya dua metode dalam masalah makna hakiki dengan tentang hakiki. Faminhum man yara anal haqiqata wal lafdhu Maka ada yang berpandangan bahasanya hakiki adalah lafat itu sendiri yang digunakan fi mawdi alau dalam maknanya. Maka inilah dan ini adalah jalan yang diambil oleh muallif di sini. Wabaduhum yakul sebagian lagi mengatakan hakiki adalah penggunaan lafad Fima wudi'alahu dalam penggunaan lafad dalam wudi'alahu sesuai dengan makna aslinya. Wahadihi manahiju dan ini adalah wahadi dan ini manahiju istilahiyatun adalah metode yang tergantung kesepakatan. Maka ada yang menilai hakiki itu lafadznya, hakiki dan majas itu lafadznya. Ada yang menilainya istimalnya, penggunaannya. Dia nama untuk penggunaan. Ya hakiki itu nama untuk lafadz ataukah nama untuk penggunaan. Ada perselisihan dalam masalah ini. Kemudian hakiki terbagi, terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama hakiki lughawi. Inilah hukum asal dalam makna hakiki. Itulah lafaz yang digunakan dalam mawudi alahu makna sebenarnya dari sisi al-wada' al-lughawi. Maknanya secara bahasa. Beliau contohkan dengan salat karena salat dalam bahasa Arab sebagaimana pendapat sebagian ulama adalah doa. Oleh karena itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika salah satu kalian diundangi untuk menghadiri e, walimah, maka adalah dia datang. Fa kana iman jika dia berpuasa, falyusalli. Artinya Artinya dau Maka adalah dia berdoa. Sebagian ulama berpandangan bahasanya sholat dalam bahasa Arab makna aslinya adalah tanak sanjungan bukan doa. Oleh karena itu jika terdapat kata-kata salat dalam perkataan ahlu lughah, kita mak dengan makna lughawi yaitu azana sanjungan atau doa. Yang kedua hakiki syar'i. itu ayakuna allah lahu maknan, satu lafat itu punya makna dalam bahasanya orang Arab, lantas syariat mengkerucutkannya biba'dil musammiyatihi dalam sebagian pengertiannya kalau tidak di ya, e, dikucutkan maka dipindah kepada makna yang lain atau kalau tidak dilebarkan maknanya. Ya, maka di sini disampaikan hubungan antara makna syar'i dan makna lughawi. Beliau katakan ada tiga hubungan. Terkadang syariat itu mempersempit makna bahasa. terkadang memperluas dan terkadang memindah. Di antara contohnya adalah salat. Salat fi asli lughati dalam asalnya secara bahasa digunakan untuk doa atau sanjungan. Akan tapi syariat menggunakannya dalam pengertian ucapan dan perbuatan tertentu. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini hakiki syar'i. Maka jika ada seorang yang bersumpah demi Allah, saya akan salat hari ini Apakah untuk melaksanakan sumpahnya cukup baginya berdoa atau menyanjung? Maka kami katakan tidak boleh tidak dia harus mengerjakan sholat yang syar'i yang telah dikenal. Nah tentang apakah ada yang namanya hakiki syar'i, jumhur ulama usul fikih mengatakan iya ada. Karena syariat ya tasarrafu fil alfadhi melakukan tindakan terhadap lafadz fayangkuluha lantas dia memindahnya dan terkadang membatasinya. Sedangkan sekelompok yang lain mengatakan syariat cuma membatasi namun tidak memindah. Asyairah, mayoritas asyairah mengatakan tidak ada yang namanya hakiki syari. Ya, tidak ada yang namanya hakiki syari. Kata mereka, Quran dan Sunnah turun dengan bahasanya orang Arab. Wastuk milat al-alfat al-ghawiyah dan digunakanlah lafat al-ghawiyah, lafat kebahasaan bi muqtada al-ma'ani al-ghawiyah. Sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan maknanya secara bahasa. Dan dan inilah dalil pokok asyairah tentang masalah iman. Tentang masalah iman. Iman menurut Asy'ariyah adalah tasdik. Percaya dan itu sama dengan iman secara bahasa. ya, namun Asy'ariyah ngotot yaitu ya itu itu maknanya secara syariat. Maknanya secara syariat. Nah ini sinkron dan bisa kita pahami ketika mereka menolak hakiki syar'i. Oh, ya. Ya, wajar. Ya, kenapa mereka ngotot iman itu tasdik. Iman itu percaya yang itu makna secara bahasa karena mereka menolak adanya hakiki syar'i maka mereka tidak menerima makna hakiki syar'i. Ya, wahadal kaulu dan perkataan atau pendapat ini tidaklah benar. Karena memindah satu kata dari satu makna ke lain, ini ke makna yang lain digunakan oleh orang Arab. Demikian juga mempersempit kata sehingga cuma berlaku untuk sebagian maknanya itu juga digunakan oleh orang Arab. Dan ketika syariat mendatangkan satu makna dalam salah satu istilahnya yang mencocoki dengan penggunaan orang Arab limufrodati lughatihim untuk salah satu mufrodat bahasanya orang Arab itu tidak membatalkan bahasanya orang Arab. Nah, kemudian kita kembali ke matan. Kalau musannif rahimallahu taala hakiki urfi adalah lafat yang digunakan fima alau sesuai dengan makna sebenarnya secara budaya. Secara budaya artinya tidak termasuk dalam hal ini hakiki lugawi dan hakiki syar'i. Contohnya dabah. Maknanya secara budaya adalah hewan berkaki empat. Fatuhmal maka dimalailah da'bah dengan makna hewan berkaki empat dalam perkataan ahli urfi. Faedah mengetahui pembagian hakiki menjadi tiga macam adalah an-nahmil kita bawa kitab tafsiri semua lafat sesuai dengan makna hakikinya di tempat penggunaannya. Maka ketika yang menggunakan adalah ahli lughah kita maknai ala hakikah lughawiyah sebagaimana hakiki lughawi. Dalam penggunaan syariat kita maknai dengan hakiki syar'i. I. Dalam penggunaan alil urfi kita maknai juga dengan hakiki urfi. Kemudian majas. Majas adalah lafat yang digunakan fima fi ghairi alahu tidak dalam makna sebenarnya. Semacam asad dalam pengertian laki-laki yang pemberani. Mustakmal maka tidak termasuk dalam hal ini muhmal karena muhmal itu tidak masuk dalam hakiki ataupun majaz. Fi ghairi alahu maka tidak termasuk dalam majaz hakiki. Dan tidak diperbolehkan memaknai lafad dengan makna majazi kecuali dengan dalil yang sahih yang benar yang menghalangi min iradatil hakikati dari diinginkan dengan kata tersebut makna hakiki. Nah, dalil sahih tersebut dalam ilmu bayan, bagian dari ilmu balarah disebut dengan korina Wistaratu dan disyaratkan untuk sahnya penggunaan kata dalam makna majazi disyaratkan adanya irtibat hubungan antara makna hakiki dan makna majazi supaya sah pengungkapan bihi dengan kata-kata tersebut anhu dengan makna itu. Inilah yang disebut dalam ilmu bayan dengan sebutan alaqah. Dan alaqah itu boleh jadi al-musyabahah kemiripan atau non kemiripan. Nah, eh, penjelasannya qala syari wa faqahullah hakiki urfi. Tu ayakun al-lafdhu satu kata punya makna secara bahasa. Lantas datanglah eh, ahlul urfi memindahnya pada makna yang lain. Mu'alif mencontohkannya dengan dabah. Fa'inal haqiqah lughawiyah haqiqi lughawi mengatakan dabah adalah semua yang berjalan di muka bumi. Maka dia dabah, bisa hewan, bisa manusia. Hewan semua hewan. Akan tetapi ahlul urfi mengkerucutkannya khusus untuk hewan berkaki empat atau hisan kuda, keledai ala ikhtilafil buldan tergantung perbedaan negeri. Jadi sebagian daerah dabah artinya kuda. Di sebagian artinya keledai. Di sebagian artinya semua hewan berkaki empat. Hewan hewan Hada hakikah urfiyah. Maka kata-kata hewan hadhi ini adalah hakikat urfiyah. Karena jika ada seorang berkata kepada kawannya, ya hayawan, eh hewan, bisa dia akan marah. Lantas orang yang menggunakan kata-kata ya hawan, ya hayawan mengatakan, Hewan dalam bahasa Arab artinya al-hayu, yang hidup. Kamu hidup kan? Nah, berarti kamu hewan. Berarti kamu hewan. Maka kami katakan akan tapi al urfi mengkhususkan kata-kata hayawan bimusamma untuk e, pengertian min ghairil ukola bukan berakal. Maka jika kata-kata ini menurut alil urfi digunakan untuk lil hayi yang hidup namun tidak berakal, tidak sah bagi Anda untuk memanggil kawan dengan nama ini. Maka hakiki urfi jika Anda jumpai kodamta maka haruslah Anda lebih dahulukan daripada hakiki lughawi fi kalami ahli urfi. Yeah. Ketika dijumpai ada makna bahasa dan ada makna orf ini ada makna bahasa, ada makna orf Kemudian dipakai dalam bahasa keseharian Itu ahlul urfi Maka yang dimenangkan adalah makna urfi Apa faedah pembagian ini? Faedahnya adalah Ida warodana Jika datang kepada kita kalamun kalam syari' perkataan syariat maka kita maknai dengan hakiki syar'i. Jika datang pada kita perkataan ahli lughah hamalna kita hamal kita maknai dengan hakiki lughawi. Jika datang kepada kita perkataan ahli urfi kita hamal pada makna urfi. Namun sebelum kita lanjutkan tadi hubungan antara makna syar'i dengan makna lughawi bisa jadi taksis disempitkan. Contohnya sholat. Contohnya sholat. Ya, kalau sholat antara makna bahasa dengan makna syar'i terjadi penyempitan. Ya, salat artinya doa. Kemudian doa dengan tata cara tertentu, nah itu makna dimulai yang terdiri ucapan dan perbuatan itu makna sholat secara syar'i. Namun terkadang syari, makna syariat, syariat memperluas makna bahasa. Contohnya iman. Contohnya iman. Iman secara bahasa artinya percaya, tasdik, letaknya di hati saja. Dan secara syar'i dilebarkan. Ada di hati, di lisan, dan di perbuatan badan. Maka makna iman secara syar'i lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Ini kemudian ada hubungan yang ketiga, namun saya tidak ingat apa yang bisa jadi contoh dipindah. Tidak ada perluasan, tidak ada penyempitan, cuma ya dipindah saja. Ya, kemudian tentang majas. Kalau syarih wafakohullah di antara macam-macam kalam adalah majas, itu mukabil kebalikan dari hakiki. Sebagian mengatakan majas adalah penggunaan kata tidak dalam makna sebenarnya, sebagian lagi mengatakan majas adalah kata yang digunakan tidak dalam maknanya yang benar, makna aslinya dalam bahasa Arab sama dengan tadi Majas itu nama untuk kata atau nama untuk penggunaan kata. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Kemudian penulis mencontohkan majas dengan menggunakan kata-kata asad untuk pengertian seorang yang pemberani. Karena asad dalam makna hakikinya bermakna hewan yang menyerang. Jika digunakan untuk lelaki pemberani, pemberani jadilah dia majas. Dan kaidah dalam masalah majas al aslu antufasau al alfadu bil ikila bil majasat Hukum asal kata itu ditafsirkan dimaknai dengan makna hakiki bukan majasi Atau bahasa yang lain salah satu kaidah usuliyah adalah al aslu fil kalam hakikotun Ini al aslu fil kalam hakikotun hukum asal kalam adalah hakiki. Siapa yang membawa kepada makna majasi maka dia harus membawakan alasan. Ya, tadi disampaikan ada dua alasan, ada dua syarat, dua kriteria untuk satu kata itu dibawa kepada makna majas Harus ada korina dan harus ada alakoh. Walaya juzu tidak boleh kita maknai satu kata dengan makna majazi kecuali dengan dua syarat. Yang pertama dijumpai alasan argumen yang menunjukkan bahasanya kata itu dibelokkan dari makna hakiki kepada majazi. Nah, alasan atau argumen yang menunjukkan adanya pembelokan lafaz dari hakiki ke majazi disebut oleh para ulama balaghah dengan sebutan qarinah. Contohnya ya, misalnya Anda mengatakan raaitu asadan yaktubu. Aku melihat asad yaktubu ceramah. Maka ketika Anda mengatakan yaktubu, kata-kata yaktubu ini namanya korinah yang menunjukkan bahasanya anal murad yang diinginkan dengan kata-kata asad adalah makna majazi. Itulah seorang yang pemberani bukan makna hakiki yaitu hewan yang menyerang. Karena tidak mungkin dia bisa ceramah, bisanya cuma mengaung-aung. Nah. maka korinahnya ini namanya korinah lafziyah. Korinahnya berupa kata tertentu. Dalam hal ini korinahnya yakhtubu. Yang kedua dijumpai irtibat hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Ini yang disebut dengan alaqah. Supaya orang tidak sembarangan bikin majas. Nah. supaya orang tidak bisa sembarangan bikin majas. saya makan tembok, maksudnya tempe itu misalnya. Ah, maka ah, supaya orang tidak sembarangan ngawur dalam bikin majas, maka disyaratkan harus ada alakoh. Kalau tidak ada alakohnya namanya ngawur. apa hubungan tembok sama tempe? Kenapa kamu sebut tembok dan artinya tempe. Faidalam yakunaka dalilun Maka jika tidak terdapat alasan yang menunjukkan bahasa yang diinginkan dengan satu kata adalah makna majazi atau tidak ada alaqah di antara dua makna, maka tidak boleh kita belokkan lafaz dari makna hakikinya kepada makna majazi. Wa idza kana makna hakiki jika makna hakiki la mumatsalah tabainahu tidak ada kesamaan antara makna hakiki dengan makna majazi dan tidak ada alaqah maka pada saat itu la yasir tidak sah menafsirkan kalam dengan makna majazi wala yakunu aslan majazan lahu dan aslan sama sekali dia bukalah majaz Wahadil alaqa lahu suwarun adidatun. Dan alaqa itu punya beberapa bentuk. Di antara bentuknya adalah uh, ayakuna sababan sebab ayakuna jarian fi mahalihi atau dia berjalan pada tempatnya au ayakuna hunaka tajawurun atau karena bertetangga di antara contoh atau tajawur misalnya jaro al-mizab, mizab saluran air. Saluran air untuk nyalurkan air hujan di rumah itu. Ya, namanya mizab. Talang kata orang Jawa, talang itu mizab. Jaro al-mizab kalau kita maknai letak Talang mengalir. Nah, padahal talang pasti diam. Nih talang itu diam. Wal mizab la Talang itu tidak mengalir. Namun namun yang mengalir adalah air yang ada di talang. Ya, maka maka dalam kalimat ini kita gunakan kata-kata talang dan yang dimaksudkan adalah air di talang. Hubungan antara air dengan talang adalah mujawarah bertetangga, berdekatan. Boleh jadi alakonnya adalah sebabiyah. Contohnya al matara. Kami mengembalakan hewan di al-matar. Agar memakan matar. Padahal matar tidak bisa dimakan. Nah, tidak bisa dimakan oleh kambing eh, gembalaan. Namun yang dimaksud motor adalah rumput. Karena motor adalah sebab tumbuhnya tumbuhan dan tanaman. Tentu Anda la e, lam tar'a al matar nafsahu. Anda tidak mengembalakan unta atau kambing untuk menikmati motor itu sendiri. Namun inama ra'aita, namun Anda hanya mengembalakan ya, onta atau kambing pada supaya memakan tetumbuhan yang tetumbuhan itu tasababa itu muncul disebabkan karena hujan dan hasil dari hujan yang itu turun bi amrillahi taala dengan perintah Allah taala Ya, kemudian kembali ke uh, ke matan maka tentang alaqah kalau dalam ilmu balaghah alaqah itu ya umumnya secara umum ada dua macam yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Kalau tidak alaqahnya kemiripan, musyabahah, maka alaqahnya adalah non kemiripan. Nanti alaqah non kemiripan itu bisa sebab ya, tadi sebagaimana disebutkan oleh pensara. Maka yang disebutkan oleh pensara tadi adalah alaqah yang contoh alaqah non musyabah. Fa in kana eh, qala al-musannif rahimallah fa in kanatil musyabahatu maka jika alaqahnya musyabahah maka tajawuz. Tajawuz artinya kemajazan. Maka majaz tersebut disebut isti'arah. Kata jawuz semacam majas dengan kata-kata asad dalam pengertian seorang yang pemberani. Alakahnya adalah mirip. Lelaki pemberani itu mirip singa. Tolong lampunya kayaknya gelap, akhwat kasihan. Ada yang faham? Nah, <clears throat> Jika alakohnya itu non kemiripan maka majasnya disebut majas mursal. Jika majas itu terletak pada kata disebut majas akli, jika majas itu terletak pada al-isnad, penisbatan. Nih, maka majas itu ada pada bisa pada kata dan bisa pada Isnat penyandaran atau penisbatan majas pada e, eh, al isnat penyandaran namanya majas akli. Semisal Presiden Jokowi membangun jalan tol. Ini, ya, membangun jalan tol dinisbatkan pada Presiden Jokowi ini penisbatan yang majas. Ini, penisbatan yang majas karena yang bangun jalan tol Pak Tukang, kuli. Nah, Jokowi ya, cuma lihat-lihat. Nah, ya, megang semen belum pernah. Nah, ya, megang traktor nggak pernah. Nah, namun dibilang ya, Jokowi yang bangun jalan tol, nah, padahal dia cuma duduk manis di kantor misalnya. Maka uh, yang majas di sini adalah penyandaran membangun disandarkan pada Jokowi. Nih, kemudian ada e, majas itu pada kata. Contohnya tadi roa itu asadan yakhtubu. Nih, ya, aku melihat singa ceramah. Maka singanya itu bukan hakiki namun majazi. Letak dan kalau majas itu letak pada kata, maka bisa ditunjuk. Di manakah letak majas? banyak asadan. Tapi kalau majas akli yang letaknya pada isnad tidak bisa ditunjuk. Kata mana yang di situ mengandung majas? Hmm, Bapak Presiden Jokowi membangun jembatan tol atau kemudian membangun jalan tol. Mana? Jokowinya hakiki nggak majazi kan. Ya. ya, kemudian eh, jalan tol ya hakiki jalan tol. Ya, bukan jalan tol dalam mimpi. ya. Ya, kemudian membangun ya betul-betul membangun. Maka semua katanya hakiki semua. Maka tidak bisa ditunjuk. Ini, di sini letak majas, tidak bisa. Karena apa? Karena majasnya pada al-isnad ada pada penyandaran membangun pada Jokowi. Nah nanti ya, jadi majas itu terbagi menjadi dua terletak pada kata namanya majas lugawi terletak pada al-isnad namanya majas akli. Nah, majas lugawi yang terletak pada kata sehingga bisa ditunjuk di sini letak majasnya nanti terbagi menjadi dua melihat alaqahnya. Jika alaqahnya jika alaqahnya itu musyabahah namanya isti'arah. Contohnya ro'a itu asadan yakhtubu. Ini namanya ini letak majas pada asad dan alaqahnya adalah musyabahah. Ini karena orang yang pemberani dianggap punya kemiripan dengan eh, singa. Kalau alaqahnya itu bukan musyabahah, contohnya tadi ra'aina al-matara kami mengembalakan kambing supaya kambing memakan al-mator. Mator maknanya huja, eh, maknanya maknanya di situ rumput. Nih, maka ini namanya eh, namanya majas mursal. Majas mursal dengan eh, hubungan yang lebih spesifik sebab ini hujan sebab tumbuhnya ini al ushba tumbuhnya rumputan. Ya, kita lihat Misal dalika contoh majas mursal Anda katakan ro'ainal matara Kata-kata al-matara majas artinya rumput Letak majas bil kalimati pada kata bisa ditunjuk yaitu al-matar Contoh majas akli anda katakan hujan menumbuhkan rerumputan. Padahal yang menumbuhkan Allah. Yang menumbuhkan Allah disebutkan dinisbatkan kepada hujan itu majas akli. Maka kata ini ambata, al-matar, al-usba semuanya hakiki secara makna. Tidak ada yang majas. Akan tetapi penyandaran menumbuhkan pada hujan itu majazi. Karena hakiki yang menumbuhkan adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala fatajawus maka letak majas fil isnad pada penyandaran. Nah, termasuk majas mursal termasuk majas mursal adalah kemajazan dengan penambahan huruf atau penambahan kata atau kemajasan dengan pembuangan. Lalu mereka contohkan majas pada penambahan ini dicontohkan oleh banyak ulama dengan kata laisa kamitslihi syai. Ini ka di sini tambahan. Ini karena makna ayat laisa mithlahu syai'un. Laisa syai'un mithlahu. Maka kanya tambahan. Mereka katakan bahasanya kaf itu tambahan untuk menegaskan peniadaan ya, eh, masal eh, sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala. Contoh majas dengan pembuangan was alil koryah. Tanyakan pada koryah. Maknanya was ali ahlal koryah. Tanyakan pada penduduk kampung. Dibuanglah kata-kata ahl eh, dengan status majas. Dan majas punya banyak macam yang disebutkan dalam ilmu bayan yang merupakan anak cabang dari ilmu balaghah. Kanul balaghah itu punya tiga cabang ilmu ya, bayan, ma'ani dan badi'. Wa inna madzukira disebutkanlah sekilas tentang hakiki dan majas dalam usul fikih karena dalatul alfat karena kandungan teks itu bisa jadi hakiki bisa jadi majazi Fahti maka diperlukan pengetahuan tentang masing-masing dari apa yang dimaksud hakiki dan majazi dan hukuman hukumnya wallahu a'lam catatan Pembagian kata menjadi hakiki dan majazi itulah yang terkenal di kalangan mayoritas mutaakhirin ulama belakangan e, ada majaz dan hakiki dalam Al-Quran dan non Al-Quran. Sebab, Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab non Al-Quran ada. Itu pendapat saya singkiti. Yang lainnya mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran atau bahasa Arab non Al-Quran. Ini pendapat Abu Ishaq Al-Isfiriani dan di antara ulama belakangan adalah Syekh Muhammad Amin Singkiti dan dijelaskan oleh uh, Syekhul Islam Tamiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim annahu bahasanya majas adalah istilah hadis yang baru setelah berakhirnya tiga generasi utama. Kemudian beliau membela uh, pendapatnya dengan sejumlah dalil yang kuat, yang banyak menjelaskan kepada Anda bagi siapa saja yang mentelaah alasan-alasan tersebut bahwasanya pendapat ini pendapat yang Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah aswa pendapat yang benar. Nah, kemudian kalau syarih wafakahullah Wakatakun wal alaqa boleh jadi alaqa itu kemiripan. Maka jika alaqanya kemiripan majasnya disebut istiarah. Itu jika demikian kapan majas disebut istiarah? Jawabannya jika alaqa antara makna hakiki dan makna majasi adalah kesamaan. Aku melihat seseorang. Wa anta dan engkau masyahat tidaklah melihat kecuali ya, rupanya ya, ila tahu kecuali gambarnya watakulu dan anda katakan aku melihat anda wahai fulan di televisi padahal dia tidak melihatnya secara hakiki namun cuma melihat gambarnya wahadi suratu dan gambar tersebut mirip dengan hakikinya maka ini majas dan alaqah antara hakiki dan majas kemiripan ini disebut istiarah. Dan jika Anda sebut seorang yang pemberani dengan sebutan singa, ini juga istiarah. Nah, namun jika Allah kok antara hakiki dan majas itu non kemiripan, contohnya karena sebab atau karena bertetangga dan yang lainnya, ini disebut majas mursal. Li'ana tajawus karena kemajazan tidak pada kemiripannya, maka dia mursal Dilepas ini apa maksudnya? Mursal anil tasyabuhi. Dilepas dari kemiripan. Tidak terikat dengan kemiripan. Ini jika letak majas itu pada kata tunggal tertentu. Sebagaimana yang telah kami katakan Ra'inal matara. Ya, maka ini majas mursal, alakohnya sebab. Kemudian jika majas itu terletak pada satu kalimat utuh Ya, maka ini yang disebut dengan majas akli. Karena letak kemajasannya ada pada penisbatan. Ya, contohnya adalah Anda katakan anbatal matarul usbah. Maka al-matar tidak menumbuhkan rumput. Yang menumbuhkan rumput adalah Allah Azza wa Jalla. Matar cuma sebab tumbuhnya rumput. Dan ini alakohnya bukalah kemiripan. Nih karena menumbuhkan Anda gunakan dan Anda inginkan dengannya makna hakiki. Wabida dengan itu maka Anda gunakan dia dalam makna hakiki. Demikian juga kata-kata al-matar Anda gunakan dalam makna hakiki. Akan tetapi al-tajawuzu kemiripa eh, atau kemajasan letak-letaknya pada al-isnad penyandaran. Penyandaran kata menumbuhkan kepada hujan. Karena al-mumbit yang menumbuhkan rumput adalah Allah dan bukan hujan. Waswab itu contoh standar di ilmu balaghah. Kata eh, sesaat, waswab yang benar, hujan itu menumbuhkan rerumputan secara hakiki dengan perintah Allah Ta'ala. Kama kolal eh, jamahir dan demikian pendapat jumhur menyelisih asyairah. Misalu dalika contoh yang lain Anda katakan jaro al-qalamu pena berjalan. Akan tapi pena tidak berjalan. Maka kata-kata jaro berjalan Anda gunakan dalam uh, Anda menggunakannya dalam makna hakikinya itu al-masyu. Sedangkan kemudian pena juga Anda gunakan dalam makna hakikinya akan tetapi penyandaran berjalan kepada pena ini majas akli ini majas akli ini karena yang berjalan sebenarnya tangan yang berjalan ketika menggoreskan pena tangan yang berjalan ya, sedangkan karena tangan berjalan memegangi pena jadinya pena ikut berjalan nah ini majas akli beda dengan majas mursal karena majas dalam majas akli letak majas pada al isnad pada penyandaran kata dan tidak pada kata tertentu. Nah, termasuk majas mursal adalah ada jawus kemajasan dengan biziada dengan penambahan. Ai anta Anda berbicara dan Anda jadikan dalam perkataan Anda ada tambahan. Di antara contohnya menurut para ulama firman Allah Ta'ala ma ya'tihim min rasulin tidaklah datang seorang pun rasul minnya tambahan min di sini tambahan menurut mereka yakni artinya uh, anal murad yang diinginkan ma ya'tihim rasulun rasul fa'il min masuk kepada fa'il maka min huna di sini tambahan nah, sebagian ulama mengatakan Tidaklah mengapa dari sisi i'rab kita namai sebagian yang ada dalam Al-Quran tambahan. Karena mereka menamainya dengan tambahan dari sisi i'rab dan nahwu. Bukan tambahan dari sisi makna. Karena tambahan tersebut punya makna. Fa'ina maka anda indama takulu ketika anda katakan mayatim min rasulin. Tidaklah datang seorang pun rasul maka min ini memiliki fungsi tuakid. Anda menegaskan keumuman lafat ini. Lain hanya kalau Anda katakan mayatim rasulun. Maka tidak ada taukidnya. Fahina idin. Maka pada saat itu yuk, kot yujadu mustasnayat. Maka terkadang dijumpai, boleh jadi dijumpai pengecualian. Lakin idha atau ta'alaihi min oh, maaf mayatim rasulun itu tidak memiliki uh, itu kalimat umum namun ya, karena tidak ada taukidnya bermakna qad yujadu lahu mustasnayat boleh jadi ada pengecualian umum yang mengandung pengecualian akan tapi ketika Anda masukkan kata-kata min ya, zadathu maknan maka itu memberikan tambahan makna yaitu Anda menegaskan kalau itu bersifat general dan umum. Fahuna maka di sini tambahan itu berfaedah taukid atau takkid menegaskan. Maka dia tambahan dari sisi i'rab dan bukan tambahan dari sisi makna. Oleh karena itu sebagian orang lari dari penamaan huruf-huruf cer tambahan untuk Al-Qur'an kok disebut tambahan. Karena kesannya berarti ada yang tidak perlu di Al-Quran. Ini dianggap merendahkan Al-Quran. Maka sebagian ulama tidak mau menggunakan kata-kata tambahan. Mereka ganti dengan silah. Namun kata sesaat al-ibratu bil haqa'iq bil alfa yang menjadi tolak ukur penilaian berdasarkan hakikinya, berdasarkan maknanya dan bukan katanya. Kalau digunakan istilah tambahan namun maksudnya bukan tambahan bukan mau mengatakan ada sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada gunanya di Al-Quran namun yang dimaksudkan adalah tambahan dari sisi i'rab berarti tidak masalah contoh tambahan yang lain adalah laisa kamitsli syai maka kalau mereka mengatakan kafnya tambahan yaitu tambahan dari sisi i'rab adapun dari sisi makna maka dia punya makna dan makna huruf tambahan dalam ini adalah taukid menegaskan peniadaan adanya yang semisal dengan Allah seakan-akan uh, yakul seakan-akan Allah berfirman la yujatu syabihun lil mumasililahu tidaklah dijumpai ada yang mirip dengan sesuatu yang mirip bagi Allah seandainya kita andaikan ada yang mirip dengan Allah yaitu jika uh, itu jika k-nya kita maknai sebagaimana maknanya itu misli. Laisa kamitslu syai itu sama dengan laisa ye, misla mislihi syai. Laisa syai'un misla mislihi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa semisal dengan yang semisalnya Allah seandainya Allah memiliki semisal. Nah, bisa semisal dengan semisalnya Allah saja tidak bisa. Apalagi semisal dengan Allah tentu tidak eh, tentu lebih tidak bisa. Ini jika kita andaikan ada yang semisal bagi Allah. Laukudira anna lahu mathila. Seandainya kita andaikan ada yang semisal dengan Allah. Maka jika tidak dijumpai yang serupa dengan yang semisal dengan Allah, maka membabil Allah lebih-lebih lagi Allah yujada tidak akan dijumpai yang semisal dengan Allah dan tidaklah dijumpai yang serupa dengan Allah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa atubu إليك